Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Pembahasan kita terakhir kita ambil ada pembahasan mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, bahwasanya Allah taala bisa dilihat. Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat kelak di dua tempat menurut ahli sunnati wal jamaah yaitu di hari kiamat dan di surga. Ini pendapat yang benar. Adapun di dunia Allah taala tidak bisa dilihat. Bukan berarti Allah taala nggak bisa dilihat, tapi apa? Manusia belum diberi kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Buktinya ketika Nabi Musa alaihissalam meminta nam agar apa? diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala hanya mengarahkan untuk melihat kemana? ke arah gunung. Kalau seandainya gunung tersebut tetap dalam keadaannya seperti semula, niscaya engkau akan bisa melihatku. Ternyata Allah Taala baru menampakkan apa? Cahaya hancur gunung tersebut. Dan Nabi Musa alaihissalam jatuh pingsan. Menunjukkan belum diberikan apa? Kemampuan muncullah kelompok sesat, yaitu kelompok sufiyah yang mengatakan Allah Taala itu bisa dilihat di dunia. Namanya. Nah, Allah Taala bisa dilihat di dunia katanya. Karena mereka punya akidah yang berbahaya itu apa? Ittihadiyah sama al-hululiyah. Ittihad itu menyatu Allah Taala menyatu dengan makhluknya ini keliru. Paham ya? Hulul itu Allah Taala berada di dalam makhluk itu juga keliru. Nah terus bagaimana? Dengan firman Allah Taala, "Wa huwa ma'akum aina kuntum." Allah Taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu maksudnya bagaimana? Bersama ilmunya, pengawasannya, bukan datnya Ingat-ingat ya, bukan zatnya nempel terus itu enggak. Karena ujung-ujungnya nanti tanya Allah Taala di mana? Allah Taala di mana-mana. Ini keliru ya. Allah Taala di mana, Abdurrahman? Nah, di atas ars beristiwa. Dalilnya ada yang ngabarkan Allah Taala langsung. Ar-Rahmanu 'alal Asistawa Allah Taala zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas ars. Bukan di mana-mana. Allah Taala di mana? Di mana-mana. Kalau dia mengatakan di mana-mana suruh berdoa dia. Arahnya tangannya kemana kira-kira? Mesti ke atas. Pak katanya Allah Taala di mana-mana, Pak. Coba berdoa gini. Atau kanan gini, atau gini. nggak mau. Kalau di mana-mana boleh nggak? Boleh kalau di mana-mana. Tapi arah tangannya kemana? Akhab hamam. Mesti ke atas. Setelah fitrah nggak bisa dibohongi walaupun dia mengatakan di mana-mana. Keliru. Allah Subhanahu wa taala Nah barakallahu fikum beristiwa di atas arsh. Paham itu ya? Nah, disebutkan kaidah yang penting apa? Allah Subhanahu wa taala uluwun fi dhatih. qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. Allah taala apa? Uluwun fi dhatih. qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih. Allah Ta'ala itu zatnya yang maha tinggi surat zatnya beristiwa di atas, di atas ars dekat dengan hambanya terpisah dari makhluknya apa maksudnya itu kaidah penting itu ya nah barakallahu fikum jangan sampai antum nah memahami ayatnya tapi keliru wa huwa ma'akum aynama kuntum dan Allah Ta'ala bersama kalian dimanapun kalian berada apa kebersamaan sini ilmunya dan pengawasannya bukan zatnya Allah Ta'ala nempel dan makhluk itu keliru paham itu ya nah barakallahu fikum kemarin sudah kami sebutkan kelompok sesat di antaranya kelompok as-sufiyah yang pemahamannya ittihadiyah al-hululiyah, mereka mengatakan Allah Taala menyatu dan makhluknya. Hah? hingga ada yang mengatakan mafil jubah illa illallah. Enggak ada dalam jubahnya kecuali Allah katanya. Bayangkan itu. Allah musta'an. Antum melihat apa yang ada ini Allah kata mereka. Datanglah kelompok yang berikutnya yang juga tidak kalah kelirunya. Kelompok apa? Jahmiyah dan Mu'tazilah. Allah taala itu enggak bisa dilihat. Di mana? Di dunia di akhirat nggak bisa dilihat katanya. Gayanya gitu. Keliru nggak? Keliru. Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat di dua tempat sebagaimana yang dinaskan dalam dalil-dalil yang ada yaitu di hari kiamat dan di surga. Adapun di hari kiamat nanti datang hadis yang sahih yang sudah kami sebutkan kemarin, segenap para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan bisa melihat Rob kita nanti dari hari kiamat? Rasulullah mengatakan, "Hal tu domuna ru'yati syams laysa dona hasahab Dalam riwayat "Hal doruna. Apakah membahayakan kalian? Apakah kalian berdesak-desakan antri ketika melihat matahari tanpa di bawahnya enggak ada awannya? Kalau lah ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Hal tudamuna fi ru'yatil qamar Lailatul Badr? Apakah kalian berdesak-desakan antri ketika melihat bulan purnama? Para sahabat mengatakan qalu la ya Rasulullah innakum satarahu kadzalik. Sesungguhnya kalian nanti akan melihat Allah taala seperti itu. Maksudnya bagaimana? Seperti cara melihat bulan, enggak desak-desakan, enggak antri, enggak ribut, enggak membahayakan. Antum ketika melihat bulan purnama, nah barakallahu fikum, antri atau tidak? Enggak antri, desak-desakan enggak? Enggak desak-desakan. Itulah kenikmatan yang Allah taala berikan kepada orang-orang yang Nah, barakallahu fikum bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azza azakumullah. Yaitu pantun yang disebutkan oleh Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah wa qul yatajallallahu lil khalqi jahratan kamal badru la yakhfa wa rabbuka awdahu. Katakanlah Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan di hadapan makhluknya secara terang-terangan sebagaimana bulan purnama tidak tersembunyi maka Allah taala lebih jelas lagi. Mafhum insyaallah ya? Naam barakallahu fikum. Kemarin sudah kita baca sedikit. Kita lanjutkan yang berikutnya pendapat yang benar wal qaulus tsalis, pendapat yang ketiga wal qaulul haq, itu pendapat yang benar. Kebenaran itu hanya satu, yang mengatakan semua benar keliru. Kebenaran itu hanya apa? Hanya satu. Dalilnya mana? Famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Tidak ada lagi setelah al-haq kecuali kesesatan kok masih enggak terima semuanya benar. Enggak, kebenaran hanya satu. Al-haq yang mencocoknya Al-Qur'an was sunnah. Nah, mengikuti jejaknya para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, seberat apapun, sepahit apapun, perjuangan pengorbanan perlu dikerahkan untuk na'am barakallahu fikum mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Annallaha jalla wa ala yura fil akhirah yarahu ahlul jannah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di akhirat yang melihatnya adalah penduduk surga. Ini di surga ya. Kama tawatarat bidzalikal ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah banyak enam hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma fid dunya fa innahu la yura. Ini penting sekali ini ya. Adapun di dunia Allah taala tidak bisa dilihat karena manusia belum diberi kemampuan. Naam. Li'anna an-nasa la yutiquna ru'yatahu subhanahu bid-dunya. Dikarenakan manusia tidak mampu, nah, belum mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Walamma talaba Musa alaihissalam ini dalilnya nih, perhatian baik-baik ini. Tatkala Musa alaihissalam meminta ru'yatallah, meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, qala rabbi arini anzur ilaik. Ini perhatikan kisahnya ini. Wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku aku akan melihatmu. Ini permintaan Nabi Musa AS. Qala lan tarani. Allah Ta'ala mengatakan, engkau tidak akan bisa melihatku. Nah ini diambil oleh Syari, pendekar Nahwu. Nah barakallahu fikum. Tapi apa? Tapi dia tergelincir dalam masalah asma wa sifat. Nah mu'tazilah pemikirannya. Mahmud Az-Zamakhsyari, pendekar Nahwu. Nah maksudnya apa? Jago dalam masalah Nahwu bahasa Arab itu. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Hingga ngarang sebuah apa? Ha? Tafsir Al-Kashaf. Nah tapi di dalamnya banyak takwilat banyak perubahan-perubahan yang dia ubah. Wajah Arab rabbuka telah datang Rabbmu yang datang bukan Rabb itu yang datang utusannya malaikatnya kok berani ngubah itu loh jelas-jelas nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan datang nah barakallahu fikum seperti itu kok dikatakan yang datang malaikatnya ini mengubah namanya Zamakhsyari hati-hati ya nah masalah nahwu jago masalah bahasa Arab jangan tanya sudah paham ya sering dinukilkan qala az-zamakhsyari hati-hati barakallahu fikum nah jadi untuk masalah bahasa Arab, ilmu alat itu jangan diperjuangkan menjadi ilmu koyah, jangan. Ilmu alat ya sebagaimana alat. Eh, jangan jadikan puncaknya barakallahu fikum karena kalau antum atau kita semuanya menjadikan puncak ilmu alat kemudian gak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan tergelincir. Dalil dilawan dengan ilmu alat. Enggak ya, bisa. Usul juga sama aja. Belajar usul hanya untuk memahami Al-Qur'an wa sunnah. Eh, bisa mengeluarkan dalil dari Nah, dari apa? Dari sumbernya, bukan untuk menantang atau menentang Al-Qur'an was sunnah. Kita lihat berikutnya. Naam, qala lan tarani walakin undur ilal jabali. Engkau tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah kepada gunung. Ini arahnya. Lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika gunung tersebut masih tetap posisinya di tempatnya, maka niscaya engkau akan bisa melihatku. Bayangkan ini. Menunjukkan bahwasanya apa? Manusia belum diberikan kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang minta Nabi bukan sembarangan. Lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung tetap dalam keadaan di tempatnya, niscaya engkau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa, Musa sa'iqa. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan ya, terhadap gunung tersebut ini baru cahayanya ya langsung apa gunung tersebut apa hancur nah barakallahu fikum dan Nabi Musa tersungkur pingsan falamma afaqa kemudian tatkala Nabi Musa sadar qala subhanak maha suci engkau ya Allah tubtu ilaik aku bertobat kepadamu wa ana awwalul mu'minin dan aku adalah termasuk orang-orang yang beriman yang paling pertama al-jabalul as-sulb gunung yang sekuat itu yang sekeras itu sara roban menjadi tanah bayangkan min nam azamatillahi azza wa jal dikarenakan keagungan Allah Subhanahu wa taala fa kaifa yutiqul adami ru'yatallah bagaimana mungkin Bani Adam mampu melihat Allah Subhanahu wa taala hadza fid dunya ini di dunia jadi kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat di dunia enggak enggak bisa dilihat di dua tempat mana dan mana Naam, fi urusatil qiyamah sama di surga barakallahu fikum. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minhum eh, min hal, min ahli jannah. Amma fil akhirati fa innallaha yu'ti. Nah, perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Senyum tidak masalah tapi perhatikan. Amma fil akhirati fa innallaha yu'ti ahlal jannah quwwatan. Ini dikit lagi karena biar pas gitu ya fakrahnya. Adapun di akhirat maka Allah taala berikan penduduk surga kekuatan-kekuatan yastati'una biha yang mereka mampu dengan kekuatan tersebut an yarau rabbahum azza wajal untuk melihat Rabb mereka azza wajal ikraman lahum dalam rangka bentuk pemuliaan untuk mereka lamma amanu bihi fid dunya wa lam yarauhu akramahumullah tatkala mereka beriman kepada Allah di dunia dan mereka belum pernah melihat Allah maka Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka fatajallalahum fil jannah liyataladzadzu bi ru'yatihi masyaallah akhirnya Allah taala menampakkan di hadapan mereka di surga kelak agar mereka berlezat-lezat bernikmat-nikmat dengan memandangnya masyaallah yang jelas barakallahu fikum kalau mau melihat secara tuntasnya kita apa kemarin Hadil arwah ila biladil afrah itu bagus sekali barakallahu fikum karya al-Imam Ibnu qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala kitabnya ada yang muhtasar, ada yang aslinya. Yang aslinya tebal, satu jilid, cetakan Saudi harganya mahal. Nah barakallahu fikum, cetakan Mesir harganya murah. Ada yang muhtasar tipis kayak gini. Nah barakallahu fikum, intinya di dalam dalam situ disebutkan mulai dari awal siapa saja penduduk surga, kenikmatan surga, wanita penduduk surga, laki-laki penduduk surga bagaimana nanti di sana kenikmatannya apa saja, anak-anak kecil di surga, kemudian surga itu bagaimana, kemudian intinya nikmat semua intinya. Baca itu masya Allah dari awal sampai akhir kalau antum sempat cepat bacanya. Subhanallah. Rasanya kita ini ingin segera gitu loh. Paham ya? Tapi sabar. Butuh perjuangan dan pengorbanan. Barakallahu fikum. Kama dalla ala dzalikal Qur'an was sunnah al mutawatirah sebagaimana hal tersebut ditunjukkan oleh Al-Qur'an sunnah yang telah banyak. Kesimpulannya ikhwani fillah din azza wa jazakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan di hadapan para hamba-hambanya di dua tempat yaitu di ursatul qiyamah dan juga di jannah. Na barakallahu fikum nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana min ahli jannah wa an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. rabbil alamin.